dari orang-orang kafir beserta segala sesembahan mereka. Para ulama menjelaskan anna man ata'a ar-rasula wa wahadallah la yajuzu lahu muwalatu man hadallah wa rasulah. Barang siapa yang taat kepada Rasul dan bertauhid kepada Allah maka tidak boleh baginya loyal kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya orang-orang yang beriman kepada Allah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah mereka tidak akan loyal kepada orang-orang kafir orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya ini adalah akidah al-wala wal bara prinsip ajaran Islam yang sangat penting dan ini adalah agamanya para ambia agamanya para nabi dan para rasul al-wala wal bara' dan termasuk agama kekasih Allah Subhanahu wa taala Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim ladzina ma'ah itqalu liqaumihim Inna buru'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sungguh telah ada bagi kalian teladan yang baik pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya ketika mereka berkata kepada kaumnya sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa-apa yang kalian sembah selain Allah. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Dan kami ingkari kalian telah nampak antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian selama-lamanya sampai kalian beriman kepada Allah semata. Perhatikan ayat ini para jamaah rahimakumullah jami'ah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan perbuatan Nabi Ibrahim berlepas diri dari kaumnya, dari orang-orang kafir dan apa-apa yang mereka sembah membenci dan memusuhi orang-orang kafir Allah jadikan sebagai uswatun hasanah, sebagai teladan yang baik. Sebagai teladan yang baik yang patut kita contohi, patut kita ikuti. Berlepas diri kepada orang-orang kafir dan sesembahan mereka, membenci mereka, memusuhi mereka, ini adalah uswatun hasanah, teladan yang baik. Yang patut kita ikuti, patut kita teladani. Oleh karenanya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengikuti teladan yang baik ini dan ini adalah agama yang beliau bawa al-wala wal bara dalam Al-Quran dalam surat Al-Maidah ayat 51 Allah Taala berfirman يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sebagai pemimpin-pemimpin. Di antara bentuk loyal kepada orang kafir, mengangkat mereka menjadi pemimpin. Memilih mereka menjadi pemimpin. Dan ini dilarang dalam Al-Quran tidak boleh orang-orang yang beriman menjadikan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sebagai pemimpin. Wa may yatawallahu minkum fa Barang siapa di antara kalian yang mengangkat mereka jadi pemimpin, memilih mereka jadi pemimpin, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang yang beriman loyal kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani secara khusus. Dilarang loyal kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani secara khusus. Dan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang beriman loyal kepada orang-orang kafir secara umum, bukan hanya Yahudi dan Nasrani. Orang-orang kafir secara umum, semua orang-orang kafir tidak boleh kita loyal kepada mereka. Dalam surat Al-Mumtahanah ayat 1. Allah taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu" la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai pemimpin-pemimpin. Layak larangan loyal kepada orang-orang kafir secara umum. Tidak boleh menjadikan musuh kita dan musuh Allah sebagai pemimpin-pemimpin. Para jamaah rahimakumullahu jami'a. Bahkan larangan loyal kepada orang-orang kafir Allah Subhanahu wa taala melarang kita loyal kepada orang-orang kafir walaupun orang kafir itu adalah keluarga kita. Kerabat dekat kita. Orang yang senasab dengan kita. Kalau mereka kafir, tidak boleh kita loyal kepada mereka. Dalam Al-Quran, dalam surat Al-Mujadalah, ayat 22, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir, yuwaduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ah au ikhwanahum au asyiratahum kamu tidak akan mendapati orang yang beriman atau kamu tidak akan dapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya walaupun orang-orang itu adalah bapaknya sendiri anaknya saudaranya keluarganya Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir tidak akan loyal kepada orang-orang kafir walaupun orang-orang itu adalah keluarganya sendiri. Sebab turunnya ayat yang mulia ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya ayat yang mulia ini turun berkenaan dengan peristiwa yang terjadi di perang Badar Sahabat Abu Ubaidah Ibnu Jarrah, sahabat yang sudah dijamin masuk surga. Di perang Badar beliau berperang dengan gagah berani. Yuqatilu Kitalan sadidan. Berperang dengan gagah berani sampai-sampai kaum musyrikin tidak berani mendekati sahabat Abu Ubaidah. Namun ada salah seorang musyrik yang selalu mengintai dan mengikuti sahabat Abu Ubaidah. Dan sahabat Abu Ubaidah berusaha menghindar. Menghindar dan menghindar. Terus diintai, terus diikuti. Sahabat Abu Ubaidah menghindar. Berusaha menjauh. Namun karena sering diikuti dan terus diikuti, akhirnya sahabat Abu Ubaidah melawan laki-laki musyrik ini dan berhasil membunuhnya. Tahukah kalian siapakah laki-laki yang dibunuh oleh sahabat Abu Ubaidah? Innahu walidu Abi Ubaidah. Sesungguhnya laki-laki itu adalah bapak kandungnya sahabat Abu Ubaidah. Sahabat Abu Ubaidah membunuh bapak kandungnya sendiri di perang Badar karena bapaknya masih musyrik berada di barisan kaum musyrikin. Lalu Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini surat Al-Mujadalah ayat 22. Allah abadikan perbuatan sahabat Abu Ubaidah dalam Al-Qur'an yang senantiasa dibaca sampai hari kiamat. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Ini nggak mudah ikhwan ya. Membenci keluarga kita sendiri. Memusuhi mereka karena mereka kafir. Mereka menentang Allah dan Rasulnya tidak mudah, apalagi sampai membunuh ya bapak kita sendiri. Ini tidak mudah. Sehingga orang yang bisa melakukan hal ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya balasan yang banyak, balasan yang besar. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya masih dalam surat Al-Mujadalah ayat 22, ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka adalah orang-orang yang Allah catat, Allah tulis keimanan dalam hati-hati mereka. Artinya apa? Keimanan mereka keimanan yang kuat, keimanan yang sempurna. Mereka lebih cinta kepada Allah dan Rasulnya dibandingkan keluarga-keluarga mereka. Ini keimanan yang luar biasa. Allah catat keimanan dalam hati-hati mereka. Wa ayyadahum biruhi minhu. Allah kuatkan mereka dengan pertolongan darinya wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha Allah akan masukkan mereka ke dalam surga ia mengalir di dalamnya sungai-sungai kekal mereka di dalamnya radhiyallahu anhum wa radu'an Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah ulaika hizbullah mereka adalah golongan Allah. Ala inna hisballahi humul muflihun. Ketahuilah sesungguhnya golongan Allah itulah golongan yang beruntung. Ini balasan yang Allah berikan kepada orang-orang yang barok berlepas diri dari orang-orang kafir walaupun orang-orang kafir itu adalah kerabat dekatnya walaupun orang-orang kafir itu adalah keluarganya. Para jamaah rahimakumullah jami'an. Walaupun kita diperintahkan untuk membenci dan memusuhi orang-orang kafir, namun kita juga diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir. Ini poin yang sangat penting. Membenci, memusuhi orang-orang kafir itu tidak berarti kita tidak berbuat baik kepada orang-orang kafir. Kita tetap berbuat baik kepada mereka. Bahkan dalam Al-Quran, kalau ditakdirkan orang tua kita kafir, orang tua kita musyrik, lalu keduanya memerintahkan kita untuk berbuat syirik, maka kata Allah fala tuti'huma. Jangan kamu taati keduanya. Namun Allah memerintahkan kita untuk tetap berbuat baik kepada keduanya. Pergaulilah keduanya dengan cara yang baik. Ya, orang tua yang kafir, orang tua yang musyrik memerintahkan anaknya untuk melakukan kesyirikan, kekufuran. Kita nggak boleh taat, tapi kita tetap diperintahkan untuk berbuat baik kepada kepada keduanya. Kalau kita punya tetangga orang kafir, maka dia mempunyai hak sebagai tetangga. Kita tetap berbuat baik kepadanya dan tidak boleh kita menyakitinya. Sahabat Abdullah bin Amr ketika nyembelih kambing kemudian ya selesai mengkulitinya, memotong-motongnya. Sahabat Abdullah bin Amr berkata kepada pelayannya, "Ya pulang, antarkanlah kambing-kambing ini kepada tetangga kita yang Yahudi." Ketika Rasulullah perang dan berhasil menawan sebagian orang-orang kafir, Rasulullah memerintahkan kepada sahabat-sahabatnya untuk berbuat baik kepada para tawanan, padahal mereka kafir. Walhasil menerapkan akidah al-wala wal barok tidak berarti kita tidak berbuat baik kepada orang-orang kafir. Kita tetap berbuat baik kepada mereka. Ya, siapa tahu dengan akhlak kita yang baik kepada mereka, mereka akan menerima Islam. Mereka akan masuk masuk Islam. Ini poin yang yang kedua. Kemudian yang selanjutnya Termasuk bentuk loyal kepada orang-orang kafir adalah musyarakatuhum fi a'yadihim au musa'adatuhum fi iqamatiha au tahni'atuhum bi munasabatiha. Termasuk bentuk loyal kepada orang-orang kafir, ikut serta ikut berpartisipasi merayakan hari raya-hari raya mereka atau membantu menyelenggarakannya atau mengucapkan selamat sesuai hari raya yang mereka rayakan. Ini termasuk bentuk loyal kepada orang-orang kafir yang diharamkan. Tidak boleh kita ikut serta merayakan hari raya mereka tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala mengatakan atau menganggap perbuatan ini ikut serta merayakan perayaan orang-orang kafir ini sebagai perbuatan yang sia-sia Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 72, "Walladzina la yashhaduna zur" dan orang-orang yang tidak menyaksikan perbuatan sia-sia. Kata para ulama ketika menafsirkan ayat ini, ay min sifati ibadir rahman annahum la yahduruna a'yadal kufar. Di antara sifat hamba-hamba Allah Ar-Rahman bahwasanya mereka tidak menghadiri perayaan hari raya hari raya orang-orang kafir. Mereka tidak menghadiri hari Id orang-orang kafir. Ini diantara sifatnya hamba-hamba Allah Ar-Rahman. Karena ini perbuatan yang sia-sia. Ini perbuatan yang yang sia-sia. Sebagaimana kita maklumi ya pada bulan ini pada minggu-minggu ini, hari-hari ini, ya orang-orang Nasrani mereka sedang merayakan hari Natal. Kita toleran. Kita toleransi kepada mereka, tidak boleh kita ganggu perayaan mereka, ya. Tidak boleh kita ganggu mereka. Apalagi sampai menghancurkan tempat peribadatan peribadatan mereka tidak boleh. Biarkan mereka merayakan hari raya mereka. Namun kita tidak boleh ikut-ikutan. Kita sebagai seorang muslim tidak boleh ikut-ikutan berpartisipasi merayakan hari raya mereka. Kenapa tidak boleh, Ikhwan? Kalau ada yang bertanya kenapa tidak boleh? Karena orang-orang Nasrani sedang merayakan lahirnya Yesus sebagai Tuhan sebagai anak Tuhan. Hari Natal ini adalah hari lahirnya Yesus atau Isa bin Maryam dalam tanda kutip lahir sebagai Tuhan atau sebagai anak anak Tuhan. Mereka tidak sedang merayakan lahirnya Yesus sebagai manusia, tidak. Karena ini bukan akidahnya mereka. Mereka sedang merayakan lahirnya Yesus sebagai Tuhan atau sebagai anak Tuhan. Sehingga kalau kita mengatakan selamat Natal ya para jamaah, kalau kita mengatakan selamat Natal itu sama dengan kita mengatakan selamat atas lahirnya Yesus sebagai Tuhan atau sebagai anak anak Tuhan. Kami ulang, kita kalau mengatakan selamat Natal atau merayakan selamat Natal itu sama dengan kita membenarkan lahirnya Yesus sebagai Tuhan atau sebagai anak-anak Tuhan. Dan hal ini sangat bertentangan dengan Al-Qur'an, dengan As-Sunnah. Hal ini sangat bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Allah Subhanahu wa taala banyak mengingkari anggapan ini atau akidah ini akidahnya orang-orang Nasrani. Dalam ayat yang sering kita baca, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan Allah tidak diperanakan. Allah nggak punya anak. Dalam surat Jin ayat 3 Allah Ta'ala berfirman Wa annahu ta'ala jaddu rabbina Mattakhadha sahibatan wala walada Bahwasanya Maha tinggi kebesaran Rob kita. Dia tidak beristri dan dia tidak punya anak. Ya Allah tegaskan, Allah tidak beristri dan Allah tidak punya anak. Kenapa Allah tegaskan hal ini? Karena orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani mereka mengatakan Allah punya anak. Orang-orang Nasrani mengatakan Isa ibnullah anak Allah. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair Allah, Uzair putra Allah Ta'ala. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani mereka mengatakan Allah mempunyai anak dalam Al-Quran dalam surat Yunus ayat 68 Allah berfirman walada Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani mereka mengatakan Allah punya anak Subhanahu, Maha Suci Allah. Huwal ghaniyu, dialah yang maha kaya, dia tidak membutuhkan anak. Lahu ma fis samawati wa ma fil ar. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. In indakum min sultanin bihadza. Kalian wahai orang-orang Yahudi dan orang Nasrani, kalian tidak punya hujah, tidak punya argumen yang kuat dalam hal ini. Mengatakan Allah punya anak, ini perkara yang gaib, Berbicara tentang Allah ini perkara yang gaib. Mengatakan Allah punya anak. Ini butuh argumen yang kuat. Dari mana mereka tahu? Dari mana mereka tahu? Kata Allah, "In indakum min sultanin bihadza." Kalian gak punya hujah, gak punya sultan dalam hal ini. Ataquluna allallahi ma la ta'lamu. Pantaskah kalian mengatakan tentang Allah sesuatu tanpa ilmu? Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani mereka mengatakan Allah punya anak dan ini perkataan yang sangat mungkar, perkataan yang sangat batil yang hampir-hampir langit pecah, bumi terbelah dan gunung-gunung hancur gara-gara ucapan ini, gara-gara perkataan ini. Allah tegaskan dalam Al-Qur'an dalam surat Maryam ayat 88 sampai ayat 93. Allah berfirman, "Wa qalu rahmanu walada." Mereka orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani berkata, "Ar-Rahman, Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak." Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian telah mendatangkan sesuatu yang sangat mungkar sekali. Kalian telah mendatangkan sesuatu yang sangat mungkar sekali takadu samawatu yatafattarna minhu wa tansakul ardu wa takhirul jibalu hadda hampir-hampir langit pecah bumi terbelah gunung-gunung runtuh gara-gara perkataan ini anda awli rahmani walada kalian mendakwahkan Allah punya anak hampir-hampir langit pecah bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh gara-gara mereka mendakwahkan Allah punya anak. Wa ma yambagi lirrahmani ayyattakhidha walada. Padahal tidak pantas Ar-Rahman Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abada. Tidak ada seorang pun di langit maupun di bumi kecuali nanti akan datang di hadapan Allah sebagai hamba, bukan sebagai Tuhan. Kita semua akan datang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba bukan sebagai bukan sebagai Tuhan. Jadi bukan perkataan biasa. Ini perkataan yang luar biasa. Sehingga orang yang mengatakan perkataan ini dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimakumullah, orang yang mengatakan Allah adalah Isa atau Allah salah satu dari yang tiga dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah yang mengkafirkan mereka. Dalam surat Al-Maidah ayat 72 sampai 73 Allah berfirman, "Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam." Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah adalah Al-Masih ibnu Maryam. Allah adalah Isa Al-Masih. Wa qala Al-Masih, "Ya Bani Israel, u'budullaha rabbi wa rabbakum." Padahal Al-Masih Isa bin Maryam berkata, "Wahai Bani Israel, beribadalah kalian kepada Allah, Robku dan Rob kalian." Perhatikan, Nabi Isa alaihissalam tidak pernah memerintahkan umatnya untuk menyembah dirinya. Bahkan sebaliknya, Nabi Isa alaihissalam memerintahkan umatnya Bani Israel untuk menyembah Allah. Ubudullah Rabbi wa Rabbakum. Beribadalah kalian kepada Allah Robku dan Rob kalian. Innahu ma yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahu nar wa ma lidzalimina ansar. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah akan haramkan baginya surga dan tempat tinggalnya neraka. Tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim. Kemudian Allah melanjutkan laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu thalatha. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah salah satu dari yang tiga. Ini akidah Trinitas. Allah salah satu dari yang tiga. Wa ma min ilahun wa min ilahin illa ilahu wahid. Padahal tidak ada ilah yang hak kecuali ilah yang esa, Allah Subhanahu wa taala. Wa illam yantahu amma yaqulun layamasannal kafaru minhum adzabun alim. Jika mereka tidak berhenti dari ucapan ini, niscaya Allah akan menimpakan kepada mereka azab yang pedih. Seandainya mereka tidak berhenti dari ucapan ini, dari perkataan ini Allah akan timpakan kepada mereka siksaan yang pedih, azab yang pedih, yakni neraka jahanam, kekal mereka di dalamnya. Allah tegaskan dalam surat Al-Bayyinah ayat 6, "Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah." Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kita Yahudi dan Nasrani serta orang-orang musyrik fi nari jahannam mereka akan masuk neraka jahannam. Kekal mereka di dalamnya. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Jadi tidak boleh kita ikut serta merayakan hari Natal dan tidak boleh kita mengucapkan selamat Natal. Karena ini adalah kekufuran. Ini adalah kekufuran. Jangan gara-gara kita merayakan hari Natal, mengucapkan selamat Natal, kemudian amal soleh kita terhapus semua. Sholat kita terhapus, puasa kita terhapus, zikir kita terhapus, baca Al-Quran kita terhapus hanya gara-gara kita ikut serta merayakan selamat Natal, merayakan hari Natal atau mengucapkan selamat Natal. Karena orang-orang sebelum kita dari kalangan Bani Israel ada yang amalnya terhapus gara-gara mengucapkan kata-kata kufur orang-orang sebelum kita dari kalangan Bani Israel ada yang amal solehnya semuanya terhapus gara-gara dia mengucapkan perkataan kufur. Al-Imam Abu Dawud meriwayatkan sebuah hadis dalam sunannya kitab sunannya dan hadis ini disoikan oleh Syekh Al Albani. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda menceritakan kepada kita dua orang dari Bani Israel yang keduanya bersaudara. Yang satunya suka bermaksiat kepada Allah dan yang lainnya taat bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah. Setiap kali yang rajin beribadah kepada Allah melihat saudaranya yang suka bermaksiat, maka dia nasihati saudaranya dia mengatakan kepada saudaranya, aksir, tinggalkan maksiat, segera bertobat. Namun saudaranya yang sudah bermaksiat, ngeyel, dia tidak mau. Bahkan dia mengatakan, khallini, khallini, baini, wa rabbi. Biarkan saya, ini urusan saya dengan Rob saya. Saya bermaksiat, saya berbuat dosa, saya yang tanggung dosanya. Kenapa kamu ambil pusing? Kenapa kamu ikut urus-urus? Dia marah ketika dinasihatin akhirnya suatu saat mungkin karena orang yang rajin beribadah ini dia kesal ya maka dia mengatakan wallahi la yaghfirullahu laka wallahi la yaghfirullahu laka demi Allah Allah tidak akan mengampunimu dia mengatakan perkataan ini, demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu. Kemudian waktu berjalan, keduanya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu keduanya dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah bertanya kepada orang yang rajin beribadah. Kata Allah, "Dari mana kamu tahu saya tidak akan mengampuni si fulan?" Bahkan kamu bersumpah dengan namaku bahwasanya aku tidak akan mengampuni si fulan. Dari mana kamu tahu? Jadi Allah marah, Allah murka. Akhirnya apa kata Allah? Sungguh, saya telah hapus amal-amal solehmu, ibadahmu yang selama ini kamu lakukan saya hapus. Lalu Allah perintahkan malaikat untuk menyeret orang ini ke dalam ke dalam neraka. Allah berkata kepada Orang yang suka bermaksiat, sungguh saya telah mengampuni dosa-dosamu dengan rahmatku, maka silahkan kamu masuk surga. Kata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis ini, sungguh orang ini orang yang rajin beribadah, orang yang rajin beramal soleh, dia telah mengucapkan sebuah kalimat yang membinasakan dunianya dan akhiratnya. Dia telah mengucapkan sebuah kalimat yang membinasakan dunianya dan akhiratnya. Hanya mengatakan demi Allah, Allah tidak mengampuni kamu. Amal solehnya terhapus. Kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka. Ini yang kita khawatirkan para jamaah. Kita hanya gara-gara mengucapkan selamat Natal kemudian terhapus semua amal soleh kita. Ini yang kita khawatirkan. Mari kita sampaikan permasalahan ini masalah yang sangat penting. Ya walaupun terjadi pro dan kontra, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Kita lihat argumen siapa yang paling kuat. Apa alasan orang-orang yang bolehkan mengucapkan selamat Natal? Dan apa alasan orang-orang yang tidak membolehkan? Ya, kita katakan silahkan. Kalian yang bolehkan silahkan, tapi ya jangan sedih. Kalau kalau nanti amal soleh kalian dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara perkataan yang kufur ini. Mengatakan Yesus Tuhan atau mengatakan Yesus anak Tuhan. Jadi ini masalah yang penting karena momennya sekarang momen Natal kami bahas masalah ini masalah yang sangat penting. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kaum muslimin dari kekufuran